Bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa dikirimkan di page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net atau bisa juga di Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0853 9986 3739 atau bisa juga via telepon di nomor 0411 878 368. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini dengan judul Keindahan Tawakal olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan Nabi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dari rahmat ya Allah bukakan untuk hati-hati kaum mukminin di bulan Ramadan ini keberadaan mereka melakukan ibadah-ibadah mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala mereka percaya apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kebaikan yang berada di sisinya. Dan itu adalah tawakal kepadanya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari seorang hamba menjalani berbagai aktivitas ibadah ia menerima dari apa yang Allah tentunkan Allah syariatkan dia jalani sebab-sebab yang dengannya dia meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sudut-sudut pembahasan tawakal. Tawakal adalah sebuah amalan hati yang sangat agung dari kewajiban yang sangat besar terhadap setiap muslim dan muslimah. Berkata Said bin Jubair rahimahullah, "At-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman." tawakal kepada Allah itu adalah persatuan iman. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, At-tawakkul nisfuddin, wa nisfu al-inabah. Tawakal itu adalah seperdua agama. Dan seperdua yang lainnya adalah inabah, karena menurut Ibn Al-Qayyim agama itu ada isti'anah dan ibadah. Ia akan abu dua, ia akan setain. Ada memohon pertolongan dan ada beribadah kepada Allah. Tawakal adalah isti'anah, memohon pertolongan. Sedangkan inaba itu adalah ibadah. Iya. Dan tawakal ini dia adalah pokok yang ibadah-ibadah agung bersumber kepadanya. Ibadah-ibadah agung bersumber kepadanya. Karena seorang yang bertawakal kepada Allah jujur dan tulus di dalam kembali kepadanya, hatinya selalu bersandar kepadanya, itu adalah kesempurnaan tauhid dan realisasi tauhid yang membuahkan rasa cinta kepada Allah, rasa takut, rasa harapan, dan ia ridha terhadap Allah sebagai Rob dan ilahnya, ridha terhadap ketentuannya. Dan tawakal pada hamba inilah yang membawa dia merasa lezat dengan ujian dan menganggap ujian itu sebagai kenikmatan. Dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas untuk seorang hamba. Sebelum saya uraikan dari keindahan-keindahan tawakal, saya didefinisi saya definisikan tentang tawakal ini. Secara bahasa tawakal dikatakan wakila billah tawakkal alaih. Seorang bertawakal kepada Allah artinya berserah diri kepadanya. Iya, dalam bahasa Arab kalau dikatakan tawakkal bil amr itu artinya dia menjamin akan melakukan perkara tersebut. Iya, kalau dikatakan wakal tu amri ila fulan, saya serahkan perkara ku kepada fulan, berarti saya bersandar kepadanya dalam urusan tersebut. Dalam urusan tersebut. Dan si fulan mewakilkan kepada fulan yang lainnya itu kalau dia tidak mampu melakukannya sendiri atau dia percaya kepada yang lain untuk melakukannya. Jadi tawakal secara bahasa ada bentuk dia bersandar kepada selainnya dan menampakkan ketidakmampuannya. Ini dalam arti secara bahasa. Secara istilah didefinisikan tawakal dengan berbagai definisi. Di antara definisi-definisi indah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, tawakal adalah sidiku i'timadil qalbi ala Allah azza wa jal. manafi' wa dafil madar min umuri dunya wal akhirati kulliha. Dia adalah kejujuran, ketulusan, penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jalla dalam mengambil kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak bahaya-bahaya dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Iya. Dan berkata Al-Hasan rahimahullah, "Inna tawakkala al-abdi ala rabbih ya'lam anna Allah huwa thiqatuhu. Sungguhnya tawakal seorang hamba kepada Robnya adalah dia mengetahui bahwa Allah adalah kepercayaannya. Bersandar, kepenuh, bersandar penuh kepadanya. Dan kata az zabidi rahimahullah, tawakkul as-thiqatu bima indallah wal ya'su mimma fi aidin nas. Tawakal itu adalah percaya terhadap apa yang ada di sisi Allah dan putus asa terhadap segala yang ada di tangan manusia. Dan definisi, di antara definisi yang lengkap, bagus, adalah definisi Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Beliau katakan, At-tawakkul huwa sidqul i'timad ala Allah Azza wa Jal fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma fi'lil asbabil lati amara Allah biha. Tawakal adalah kejujuran, ketulusan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla di dalam mencapai manfaat-manfaat atau menolak bahaya-bahaya dengan mengerjakan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala perintah dengannya. Iya. Jadi hakikat tawakal adalah kebergantungan hati, persandaran hati kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab menjalani sebab-sebab disertai dengan keyakinan sempurna bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala sesuatu. Iya. Di tangannya segala sesuatu. Dan tawakal ini disebutkan oleh para ulama lebih luas daripada isti'anah. Sebab isti'anah adalah memohon pertolongan dari Allah untuk dibantu terhadap sebuah perkara. Sedangkan tawakal adalah seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bantuan terhadap urusan-urusannya juga di dalam memperoleh manfaat dan menolak bahaya dan selainnya. Maka tawakal lebih luas cakupannya. Iya. Dan di sini dalam definisi tawakal ditekankan mengambil asbab, menjalani sebab-sebab. Jadi bukan berarti seorang bertawakal dia serahkan urusannya kepada Allah, percaya apa yang ada di sisi Allah, tapi ia tidak menjalani sebab. Dan ini adalah hal yang uh, keliru, sebab telah ada di dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil asbab. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diselamatkan dari banjir. Dan sebelumnya Allah perintah mengambil sebab, yaitu membuat perahu untuk selamat. Demikian pula Maryam. Di dalam Al-Quran, Allah perintah untuk menggerakkan dari dahan kurma, tebatan kurma, sehingga berjatuhan dari rutab kurma-kurma basah. Ya, kurma basah ini andai kata dipukul keras pun ke batang kurma itu tidak berjatuhan karena dia masih keras terikat di pohonnya. Tapi itulah mengambil asbab, diperintah untuk mengambil sebab. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan beliau memakai baju besi, beliau masuk ke Mekah memakai topi besi, Ya, demikian pula para sahabat melakukan hal yang seperti itu. Jadi mengambil sebab itu adalah pokok di dalam tawakal. Dan orang yang menganggap dirinya bertawakal kepada Allah agar supaya rezekinya datang, tapi dia berada di rumah saja, tidak bekerja, ini kurang ini adalah orang yang tidak memenuhi makna tawakal. Demikian pula seorang di bulan Ramadan ini, dia ingin mendapatkan dari pengampunan, ingin mendapatkan dari kebaikan, tapi dia tidak berpuasa, tidak juga melakukan sholat lima waktu, tidak melakukan sholat malam, tidak melakukan sholat tarawih, dan selainnya dari amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia di bulan ini, ini namanya seorang yang keluar dari mana? Tawakal. Iya. Jadi harus mengambil sebab harus mengambil sebab di dalam bertawakal tersebut. Kemudian perlu diketahui bahwa tawakal ini hukumnya adalah wajib dari kewajiban di dalam agama. Karena Allah menyebutnya sebagai syarat keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah kalian hendaknya bertawakal. Kalau memang benar kalian itu beriman. Ya, maka disebutkan dari syarat keimanan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Fa inna tawakkul 'ala Allah wajibun min a'dhabil wajibat." Karena tawakal kepada Allah itu adalah kewajiban dari kewajiban yang paling besar. Kamanna al-ikhlas lillahi wajib, sebagaimana ikhlas kepada Allah itu wajib, demikian pula tawakal. Iya dan dari keutamaan tawakal dan anjuran dalam bertawakal Allah Subhanahu wa taala perintah nabinya untuk bertawakal. Allah berfirman fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Bertawakkallah engkau kepada Allah sungguhnya engkau di atas kebenaran yang nyata. Dan Allah berfirman kepada nabinya fa'buduhu wa tawakkal 'alaih. Beribadahlah engkau kepadanya dan bertawakallah terhadapnya. Dan Allah perintah orang-orang yang beriman untuk bertawakal wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Dan Allah sifatkan kaum mukminin dengan tawakal. Innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayatnya dia bertambah keimanan dan terhadap rotnya ia selalu bertawakal. Ya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan dari tawakal para nabi. Bagaimana tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam ya ketika mendakwai ayah dan kaumnya dan di akhir ayat itu di surah Al-Mumtahana, beliau berkata, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Wahai Rabb kami, kepada engkau lah kami bertawakal, dan kepada engkau lah kami berinabah, dan kepadamu lah kami kembali. Dan kepadamu lah kami kembali. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika dilemparkan ke dalam api dan diselamatkan oleh Allah, ya beliau membaca, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupiku dan dia adalah sebaik-baik yang kita bertawakal kepadanya. Demikian pula disebut Nabi Musa alaihi salam. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan berkata Musa wahai kaumku kalau kalian beriman kepada Allah kepadanya lah kalian bertawakal kalau memang kalian itu benar-benar orang yang telah berislam. Nabi Muhammad dan para sahabatnya juga seperti itu. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Rasulullah dan para sahabat itu adalah manusia yang orang-orang telah berkata kepadanya bahwa seluruh manusia yaitu kaum musyrikin, orang-orang kuffar, ahlul kitab telah bersepat, bersatu padu ingin mencelakakan kalian, maka takutlah kalian. Tapi yang terjadi, Nabi dan para sahabat bertambah keimanan. Dan mereka berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi kami. Dan Allah adalah sebaik-baik. Kita bertawakal kepadanya. Iya. Dan dari keagungan tawakal ini, tawakal disebut di dalam berbagai kedudukan penting. Di dalam posisi ibadah, Allah firman kepada nabinya, "Fa'buduhu wa tawakkal alaih." beribadahlah kepadanya dan bertawakal engkau terhadapnya. Diperintah beribadah dan bertawakal kepada Allah. Demikian pula di kedudukan dakwah, di kondisi dakwah beliau diperintah bertawakal. Fa in tawallau fakul hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling, maka katakanlah, Dialah Allah yang mencukupiku, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kepadanya lah saya bertawakal dan Allah adalah Rabb, Arsy yang Maha Agung. Dan di dalam hukum dan peradilan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu Rabbi, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Apa yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya adalah kembali kepada Allah hukumnya kembali kepada Allah. Kepadanya lah, itulah Allah Robku dan kepadanya eh, kepadanya saya bertawakal dan kepadanya saya kembali. Nah, maka di dalam ketika terjadi perselisihan, ya perdebatan, seorang mukmin bertawakal kepada Robnya, bertawakal kepada Robnya. Dan di antara kedudukan tawakal di keadaan genting di posisi jihad fi fisabilillah dan memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada atau menjelaskan tentang keaguan tawakal ini. Wa in hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Disebutkan di akhirnya bahwa kepada kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ya dan di ayat yang lain juga di surah Al Imran, "Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Kalau Allah yang menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah telah menghinakan kalian, maka siapakah yang bisa menolong kalian setelahnya? Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Iya. Di posisi musyawarah Allah Subhanahu wa taala perintah untuk bertawakal. Fabima rahmatin min minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Dan dikata engkau ini kasar dan keras hati, maka mereka semua akan lari dari sisimu. maafkanlah mereka dan mohon ampunlah kepada Allah untuk mereka dan bermusyawarahlah engkau di dalam perkara. Apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Ya, di dalam mencari rezeki Allah perintah bertawakal. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan untuknya jalan keluar. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Iya, dialah Allah yang akan mencukupinya. Dan di berbagai tempat disebutkan keagungan tawakal. Demikian pula di dalam mencari akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala perintah dengan tawakal. Allah berfirman, "Fama utitum min syai'in famataul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apa saja yang kalian itu diberi maka itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman dan selalu bertawakal kepada Robnya selalu bertawakal kepada Robnya. Maka dia adalah ibadah yang agung. Ya, ibadah yang agung. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Di belakang tawakal ini dari manfaat dan keagungannya seorang hamba akan selalu dicukupi oleh Allah Demikian pula dari manfaat tawakal adalah seorang hamba merasakan kebersamaan Allah. Iya. Sebab Allah ma'al mutawakkilin, bersama orang-orang yang bertawakal. Allah akan membantunya, menolongnya, ya dekat pada setiap hajat dan keperluannya. Demikian pula tawakkalin adalah sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah cinta kepada hamba-hamba yang bertawakal. Dan tawakal ini adalah sebab pertolongan terhadap musuh-musuh. Sebagaimana yang telah saya singgung sebagian ayat di dalam hal ini. Dan tawakal adalah sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, dan ini adalah sebab Ukashah atau sebab yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menerangkan 70 ribu dari umat ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab Nabi bersabda tentang sifat mereka humul ladina la yastarqun wala wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Demikian pula tidak melakukan tatayur dan tidak melakukan kei. Ya, ini tiga hal dan tiga hal ini semuanya berkumpul pada hal yang terakhir. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepadanya, Allah akan jamin untuknya segala rezekinya dan segala yang dia perlukan. Dalam hadits Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Hakim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr." La razaqakum kama yurzaqut tayr. Taqdu khimasa wa taruhu bitana. Andai kata engkau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana burung diberi rezeki. Dia pergi dalam keadaan perutnya kosong, kembali dalam keadaan telah penuh perutnya. Itu kehidupan burung. Tidak ada perbendaharaan hartanya, tidak ada gudang makanannya, apalagi rekeningnya di bank. Iya, atau harta simpanan. Tapi bersamaan dengan itu di pagi hari dia terbang, dalam keadaan kosong perutnya di sore hari dalam keadaan sudah berisi. Iya. Dan itu adalah tawakal dari kebaikan dan Allah menjamin bagi siapa yang jujur di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keagungan tawakal ini, iya dengan tawakal seorang itu akan dijaga jiwanya, keluarga dan anak-anaknya. Nah, dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Hukum itu hanya milik Allah, kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah seorang hamba itu bertawakal. Dan dengan uh, eh, tawakal ini pula seorang hamba dijaga dari syaitan, dijaga dari gangguan syaitan. Ya sebab syaitan itu in, apa namanya hanya menyesatkan orang-orang yang uh, condong kepadanya. Adapun siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya syaitan tidak ada kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu bertawakal kepada Rabbnya. Dan di dalam hadits Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya diajarkan doa keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah tidak ada yang upaya kecuali hanya kepada Allah kalau yang dia ucapkan maka dia akan dicukupi akan dijaga dan akan syaitan akan menyingkir darinya tidak akan mendekatinya dan di dalam tawakal terdapat ketenangan jiwa ya ketenangan jiwa. Dia tidak perlu memikirkan dari kepenatan dunia, tidak perlu dari memikirkan prahara di tangan orang, tidak perlu menyandarkan gunda gulana dan kesedihannya pada orang-orang atau pada manusia, tapi ia terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepadanya. Dan dari sumber kebahagiaan untuk seorang hamba apabila dia kosongkan hatinya itu dari segala keter, dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian tawakal ini adalah pokok yang membawa seorang hamba semangat di dalam beramal. Ya, penuh motivasi di dalam menegakkan ibadah kepada Allah. Ya, kalau dia benar tawakalnya, maka akan terlihat semangatnya dalam beribadah dan di dalam beramal kapan kurang dalam hal tersebut, maka ini ada sesuatu di dalam tawakal yang harus dipertanyakan. Demikian pula di dalam tawakal <clears throat> terdapat <clears throat> kemuliaan dan uh, jiwa yang merasa cukup. Iya. Dan Allah telah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa inna Allah azizun hakim." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Iya. Allah sebut dua namanya yang maha perkasa, maha aziz, lagi maha bijaksana. Menunjukkan bahwa seorang hamba sepanjang ia bersandar kepada Allah, dia akan dia telah bergantung kepada Allah yang penuh dengan kekuatan dan keperkasaan dan ia tidak perlu kepada siapapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari tawakal amalan hati yang sangat indah membawa seorang hamba mengenal siapa Robnya, mengenal sifat-sifatnya, membuat dirinya kokoh di atas tauhid, selalu bersandar kepada Allah dalam segala perkaranya, dan tawakal ini apabila mewarnai seorang hamba, pasti dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Selalu berbaik sangka kepada Allah, percaya terhadap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di belakang tawakal terdapat keberserahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan terdapat tafwid menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara mana-mana agung di dalam tawakal dan punya keterkaitan erat di dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah kewajiban pokok di dalam ibadah. Mari kita Perhatikan kembali dari mana tawakal ini di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan menjaga kita semua dari segala ketergelinciran, dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberi kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menegakkan kesyukuran kepadanya dan mempercantik ibadah untuknya. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alaih wallahu taala alam. Ya, baik pendengar sekalian kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi kita dengarkan bersama tosia hari ini yang mengangkat tema tentang keindahan tawakal. Baik, sebelum kita membaca pertanyaan, Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon bisa di nomor 0411 878 368. Baik, kita akan masuk pembacaan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari Saudara Hafid Awal Bahnir di Jakarta. Pertanyaannya bagaimana hukum mendengarkan atau menonton konser musik di malam bulan Ramadan? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى فرمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله لأن ترى manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Telah syah dari penafsiran beberapa sahabat menafsirkan lahwal hadith adalah musik dan alat, alat musik. Dan di dalam sebagian ayat disebutkan bahwa mendengarkan musik ini adalah sebab munculnya kemunafikan di dalam hati. Dan hal yang merusak hati. Dan tidak diragukan akan keharaman mendengarkan musik dan menggunakan alat-alat musik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakunanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Akan datang nanti suatu kaum yang menghalalkan sutra dan zina, menghalalkan khamar minuman keras dan alat-alat musik. Perhatikan bagaimana pengharaman alat-alat musik di dalam hadith ini dari dua sisi. Sisi yang pertama dikatakan akan datang sekelompok kaum yang menghalalkan. Menunjukkan dia diharamkan. Kemudian mereka ini lancang dan melampaui batas menghalalkannya. Kemudian dari sisi yang kedua, digandengkan penyebutan alat-alat musik ini dengan hal-hal yang dimaklumi keharamannya. Memakai sutra bagi laki-laki, melakukan perbuatan zina, meminum khamar, hal-hal yang dimaklumi keharamannya. Iya. Karena itulah tidak pantas seorang muslim dan muslimah eh, jatuh di dalam dosa dan maksiat, apalagi di bulan Ramadan. Ya, dan musik ini sangat banyak bahaya yang terdapat di dalamnya. Ya. Dan hati itu harus selalu dipupuk dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Jangankan mendengarkan hal yang diharamkan, mendengarkan hal yang sia-sia, itu dianggap makruh sebab bisa merusak hati dan membuat hati itu e, berpaling dari kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Makassar. Jika seseorang selalu merasa gelisah dalam hidupnya, apakah itu pertanda bahwa dia tidak bertawakal atau kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat. Ya benar, dari tanda seorang itu uh, kurang dalam bertawakal kepada Allah, ada perasaan selalu gelisah dalam hidup. So kalau dia punya pohon tawakal yang kuat di dalam hatinya, mengakar dengan sangat dalam di dalam jiwanya, maka buah dari tawakal itu akan terlihat di dalam kehidupannya. Akan terlihat dari kebahagiaannya. Ya, akan terlihat dari keadaannya menghadapi berbagai permasalahan di dalam hidupnya. Dan akan terlihat bagaimana dari kona'anya ia merasa cukup dan merasa uh, bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Iya. Dan secara umum dari amalan-amalan hati yang kita bahas di pembahasan ini itu adalah hal-hal yang membangun jiwa dan hal-hal yang merupakan pokok kebahagiaan hidup seorang hamba. Sebab semuanya terkumpul di dalam makna iman. Mana iman dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kebahagiaan untuk orang yang memperbaiki keimanannya. Allah firman man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik kepada kita semua dan menghiasi hati-hati kita dengan keimanan, tawakal, keikhlasan, dari inaba rasa takut, rasa harapan dan selainnya dari amalan-amalan hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dengan hati yang selamat menghadap kepadanya. Innahu waliyadzalika wal qadiru alaih. Nah. Ya, baik pendengar, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudara awal di Makassar. Katanya ketika saya berwudu dan telah selesai, saya sering mengeluarkan ludah saya dikarenakan saya takut ada air yang masuk ke dalam kerongkongan saya dan membatalkan puasa saya. Apakah perbuatan saya ini sudah betul? Ya, kalau seorang berwudu di ketika berpuasa, kemudian dia berkumur-kumur, itu tidak ada masalah. Iya, dan kalau masih ada dari sisa air di mulutnya, dia ludahkan seperlunya saja. Dia ludahkan seperlunya. Dan apabila uh, ludah yang mendominasi, maka sudah cukup baginya. Dia meludah sekali, dua kali, ya itu sudah cukup mengeluarkan. Ya adapun seorang terus-menerus meludah ini dari membuka pintu was-was. Ya, dan telah berlalu Rasulullah dan para sahabat mereka berpuasa dan umat orang-orang yang saleh menjadi panutan di tengah umat ini mereka berpuasa dan tidak dinukil dari mereka banyak meludah sedikit-sedikit meludah ya dan seterusnya maka hendaknya seorang itu berpijak di atas hal yang uh, diambil atau diwariskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wallahu taala alam. Nah. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara Ibrahim di Cirebon tentang kafaro jimat di siang hari di bulan Ramadan. Apakah disyaratkan memberi makan 60 orang miskin yang berbeda orangnya? Atau boleh memberi makan 60 orang tetapi dengan cara untuk hari pertama 20 orang miskin, hari kedua 20 orang miskin, dan hari ketiga 20 orang miskin. Tetapi pembagian semacam ini memungkinkan di hari kedua dan ketiga terdapat beberapa orang miskin yang sama dalam menerima pemberian makanan tersebut. Ya dasarnya dia beri kepada orang-orang miskin yang berbeda. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan angka. Ya, hal tersebut antara imam sittina miskinan apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Itu diberi pertanyaan. Maka dia e, memberi makan kepada 60 orang miskinnya. Itu harusnya. Kalau misalnya terjadi pengulangan dan dia tidak tahu, maka insya Allah ta'ala itu tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa uh, saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, walaupun agak Eh, cepat dari biasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan membukakan untuk kita semua pintu hidayah dan rahmatnya dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Ya, baik pendengar sekalian kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Demikian akhir dari perjumpaan kita pada kajian interaktif hari ini. Semoga ada manfaatnya yang kita dengarkan hari ini dan kembali kami ingatkan bahwa bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif ini bisa Anda unduh di website www.lukanen.net dan juga kajian interaktif hari ini bisa Anda simak ulang besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.